Iman kepada qadar. Iman kepada qadar merupakan salah satu daripada rukun iman yang disebutkan di dalam hadis Sahih Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang pria, ketika ditanya, nih anil iman, beri kabar kepada saya tentang iman.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 Iman kepada qadar baik yang baik maupun yang yang buruk. Segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan segala sesuatu 50.000 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Sahih Muslim, Inna Allah كتب مقادير al قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. Sesungguhnya Allah telah menetapkan ketentuan segala sesuatu 50 ribu tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Berarti permasalahan sudah selesai. Tidak ada yang baru di alam ini semuanya telah tetap termaktub di dalam Allahu al-mahfuz. Tidak ada yang lepas dari apa yang telah termaktub di dalam Allahu al-mahfuz. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa iman kepada qadar merupakan di antara salah satu rukun iman. Usul iman yang mana keimanan seorang, amalan ibadah seorang tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali dengannya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu ketika mendengar ada orang-orang di Basrah saat itu mengatakan la qadar, tidak ada qadar, tidak ada qadar. Wa annal amra unuf dan bahwa urusan itu adalah mulai dan berarti terjadi tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar mengatakan kepada orang-orang sampaikan kepada mereka bahwa aku barok dari mereka dan mereka juga barok dari aku. Terus Ibnu Umar mengatakan, "Wallazi nafsu Ibnu Umar Ibni Umar biyadihi law kana li ahadihim mislu Uhudin zahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar." Thumma sadara bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ibnu Umar mengatakan, demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, demi zat yang Ibnu Umar berada di tangannya demi Allah, seandainya mereka, seorang di antara mereka, seperti orang-orang yang mengingkari adanya qadar, takdir, Seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, terus dia infakkan di jalan Allah, dia salurkan di jalan Allah, maka bilahullahu minhu. Allah tidak mungkin menerima darinya hatta yu'mina bil qadar sampai dia beriman kepada qadar, kepada takdir. Kemudian berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir dan kepada takdir yang baik maupun yang yang buruk. Jadi ketentuan segala sesuatu sudah apa sudah final di Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang jadi, tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya telah termaktub tetap di Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi tanpa pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi tanpa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang terjadi, baik itu keimanan, kekafiran, maksiat, ketaatan, apapun bentuknya yang ada di muka bumi ini, semuanya terjadi dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah termaktub di Allah Al-Mahfuz yang tidak bisa berubah. Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu berwasiat kepada putranya. Beliau mengatakan, "Ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna Allah إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال ربي وماذا أكتب قال اكتب مقادر كل شيء حتى تقوم الساعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني Ubadah Ibn Samit berwasiat kepada putranya, Hai anakku, sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan rasanya atau nikmatnya keimanan hatta ta'lama annama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kamu tidak akan merasakan manisnya iman atau rasanya iman sampai kamu meyakini, sampai kamu mengetahui bahwa apa yang Allah tetapkan menimpa kamu tidak mungkin meleset dari kamu. Dan apa yang Allah tetapkan meleset dari kamu tidak akan menimpa diri kamu. Kemudian beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya pertama kali Allah menciptakan pena, kemudian Allah mengatakan, tulislah. Maka pena itu mengatakan, Rabbi wa maza aktub. Ya Rabb, apa yang harus saya tulis? Maka Allah mengatakan, Uktub maqadira kulli syai'in hatta taku sa'ah. Tulislah ketentuan segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa mati di atas selain ini, maka dia bukan termasuk golongan. Jadi, iman kepada takdir, qadar, yang baik maupun yang buruk itu merupakan usul aslun min usul iman. Termasuk fondasi dari sekian fondasi-fondasi keimanan, yang mana keimanan yang lain tidak sah kecuali dengan mengimani takdir tersebut. Dan amal ibadah apapun walaupun ikhlas karena Allah tidak akan diterima sampai beriman kepada takdir. Tadi kata Ibnu Umar, eh, "Lau kana li ahadihim mithlu Uhudin zahaban, thumma anfaqahu fi sabilillah, ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar." Seandainya orang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud terus diinfakkan di jalan Allah, fi sabilillah, tidak mungkin Allah terima sampai dia beriman kepada qadar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan juga dalam hadis al itu majusu hadhil ummah. In maridu fala ta'uduhum. Wa in matu fala tashhaduhum. Qadariyah itu firqah yang mengingkari takdir. Yang mengingkari takdir mereka itu apa? Majusu hadhil ummah. Majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusinya umat ini? Karena orang-orang Majusi mereka mengatakan bahwa ada pencipta selain Allah. Mereka ada pencipta kegelapan, pencipta terang. Jadi ada pencipta selain Allah. Orang-orang Qadariyah itu ketika mengatakan ketika e, mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan dengan takdir Allah, berarti meyakini bahwa sesuatu itu bukan ciptaan Allah. Yang dilakukan oleh manusia, apa yang terjadi dalam, dalam alam ini bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan selain Allah. Sebagaimana orang-orang Majusi, mereka meyakini pencipta selain Allah. Makanya Allah mengatakan, al itu majus wahadil ummah. Qadariya ini majusinya umat ini. Bila mereka sakit, maka jangan dijenguk. Bila mereka mati, maka jangan dihadiri jenazah. Sebagaimana di umat ini ada orang ada Yahudinya, itu orang-orang Murji'ah yang orang-orang yang pertama kali menetapkan uh, kufur akbar atau syirik akbar sebagai syirik akbar, mereka adalah orang-orang Murji'ah, mereka menyerupai orang-orang Yahudi dan orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir, mereka itu menyerupai orang-orang Majusi. Sehingga kata Rasulullah, al itu Majusi hadir ummah in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tasyaduhum. Qadariyah itu kelompok sekte Qadariyah yang mengingkari takdir. Mereka itu adalah majusinya umat ini. Bila mereka sakit jangan dijenguk dan bila mereka mati maka jangan disaksikan jenazah. Kenapa? Karena mereka sudah tidak di atas dasar milah Islamiyah ini karena mengingkari salah satu daripada usul iman yaitu al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika menjelaskan tentang penciptaan eh, janin di dalam perut ibu ketika sudah sampai usia 4 bulan 120 hari summa yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw langit. Kemudian diutuslah malaikat, dikirim malaikat, terus malaikat meniupkan ruh di dalamnya, kemudian diperintahkan untuk mencatat empat hal, empat hal, dikasih rizkihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi dan amalannya, was awas wa awas nasibnya. Apa dia orang yang baik, bahagia atau orang yang yang buruk. Jadi segala sesuatu telah ada ketentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kematian, rizki, segala itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Inna ruh al-qudus nafasa fi rawa'i. Rasulullah mengatakan punya malaikat Jibril membisikkan kepada saya. Lan tamu nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Tidak akan mati satu jiwa pun, jiwa apa saja, manusia, apa hewan, apa yang lainnya, tidak akan mati satu jiwa pun hatta tasak minaris wa ajalah sampai menyempurnakan rizki dan ajalnya. Fattakullaha wa ajmiru fitrah Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan baik-baiklah dalam meminta. Jadi ketentuan sudah apa sudah tetap sudah baku. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan rufi'atil Aklam wajak fatis Rufi Adil Aklam pena sudah diangkat Wajah fasid suhub dan lembaran sudah kering. Tidak ada perubahan. La di li kalimatillah. Tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada yang bisa merubah, maka tidak ada dasar, tidak ada alasan kita takut ketika melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala takut ini dan itu. Kenapa? Karena ketika kita meyakini bahwa madarat, manfaat, kesusahan, kemudahan sudah ada ketentuannya dan manusia sudah tidak manusia tidak punya tidak bisa mendatangkan madarat kepada diri kita atau manfaat kepada diri kita kecuali kalau sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan maka tidak ada alasan kita men, apa, meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala karena takut ini dan itu karena Rasulullah SAW mengatakan, "I'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an fauka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala lak wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala 'alaik." Ketahuilah sebenarnya sungguh seandainya umat kumpul seluruhnya untuk mendatangkan manfaat bagi dirimu, mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan menimpa dirimu. Dan seandainya mereka kumpul bermufakat untuk mendatangkan madarat terhadap dirimu, mereka tidak akan mampu mendatangkan madarat sesuai madarat yang telah Allah tetapkan menimpa diri kamu. Ini merupakan jadi iman kepada takdir merupakan e, pendorong kita untuk tidak takut ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang memang membawa resiko dalam والجماعة بارك الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد hadirin جمع جمع رحمكم jadi iman kepada takdir merupakan pendorong kita untuk teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala karena keterpurukan tidak akan merubah ketentuan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk diri kita. Oleh sebab itu, ketika orang meninggalkan prinsip dengan alasan takut ini dan itu, itu sih menunjukkan lemahnya keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dhaful yakin, Do'if al-yakin, lemah keyakinan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lemah keyakinannya tidak mantap, maka yang akan meliputi meliputi diri adalah rasa takut sehingga dia menanggalkan meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala ujian yang menimpa dirinya dia menganggapnya sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang aslinya memiliki prinsip tapi karena lemah keyakinannya, terus mendapatkan ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia beranggapan bahwa ujian ini merupakan azab dari Allah kepada dia akibat dia menganut paham tersebut. Padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, Kemudian bila dia disakiti di jalan Allah, dia menjadikan azab Allah ini seperti menjadikan fitnah manusia ini seperti azab Allah. Dalam arti penindasan dari manusia akibat dia komitmen dengan prinsip atau menganut satu prinsip yang abhak, dia menganggap bahwa penyiksaan, penindasan, penyulitan manusia itu sebagai bentuk azab Allah karena Allah tidak suka dengan pemahaman keyakinan yang dia yakini selama ini. Sehingga dengan adanya eh, anggapan semacam itu, dia akhirnya meninggalkan prinsip yang selama ini dia pegang dan beralih kepada prinsip yang berakhir. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keterburukan setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minal hauri ba'dal kauri.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 رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وخلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا ينفذونك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يؤذونك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة